Kami minta maaf sebelumnya karena terlambat disebabkan jalanan yang padat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ta'lim satu jam ke depan sampai menjelang luhur. Minimalnya 45 menit lah. Kita akan masuk kepada pembahasan yang masih sama. Beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang berkaitan dengan permasalahan firqah-firqah yang sesat. Pemikiran yang sesat atau amaliyah yang menyimpang dari sunnah. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal-hal tersebut? Di antaranya adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Pertanyaan tersebut berisikan tentang ahsanallahu ilaikum ba'du talabatil ilmi yadhabuna ma'a man ta'athara bil manahjil hizbiyah. Pertanyaannya, wahai Syekh, semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Adanya beberapa talabatul ilmi, pencari ilmu. Kalau di negeri kita talabatul ilmi ini sering dipanggil dengan ustaz. Nah, ustaz, ya dia talabatul ilmi, pencari ilmu. Karena dia pulang ke negerinya, dia bisa mengajari ilmu ke masyarakat, maka diundang dengan sebutan ustadz, kadangkala diundang dengan sebutan uh, guru dan yang lainnya. Beberapa di antara mereka ada yang terpengaruhi dengan manhaj hizbiyah. Terpengaruhinya bagaimana ya kaum muslimin? Jazakallah khair. Terpengaruhinya dalam hal pergaulan. Ikut-ikutan dalam meramaikan sebuah hizbi, mengisi di kalangan hizbiyun, atau bahkan dia berfatwa dengan fatwa yang menguntungkan hizbiyun ya dan kadangkala tidak tidaklah apa uh, tidak heran setelah dia memberikan fatwa yang menguntungkan hizbiyun dia pun kemudian mengkritik manhaj salaf dengan tuduhan manhaj salaf ini manhaj yang kaku atau keras ini yang seperti ini sudah ada dari zaman dulu Pak. Bukan hanya zaman sekarang. Ustad-ustad tengko kayak hizbiyah. Wah oh, itu sudah dari dulu Pak. Bukan hanya sekarang jenengan pesing kumunan. Ya. Ini sudah dari dulu. Ya. Di antara mereka ada yang terpengaruhi oleh manhaj kal ikhwanil muslimin. Manhaj ikhwanil muslimin. Wat tabligh manhaj tablighi. Jangan heran adanya tokoh di negeri kita yang sering muncul di televisinya mereka karena kita nggak punya televisi alhamdulillah muncul di dunia maya ketika ditanya tentang jamaah tabligh jawabannya jamaah tabligh tidak memiliki kesalahan yang signifikan kok teman kita saja mereka baik-baik saja cuman mengajak orang sholat kok salah ini talabatul ilmi ya yang dia sekolahnya di beberapa tempat yang ditokohkan di negeri kita, diustadkan, diulamakan di negeri kita. Sangat-sangat terpengaruhi oleh pemikiran ikhwanul muslimin. Sangat-sangat terpengaruhi oleh pemikiran jamaah tabligh. Dibuktikan dengan dia memuji-muji mereka dan memberikan rekomendasi untuk umat Islam berjalan bersama ikhwal muslimin dan jamaah tabligh. Nauzubillahi min dzalik. Ini sudah banyak yang seperti itu. Ya. Di antara bentuk keterpengaruhannya, ini masih bentuk pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh. Di antara bentuk contoh keterpengaruhnya adalah wa yahduruna ihtifalihim wa yajlisunahum. Mereka bermajlis dengan hizbiyun talabatul ilmi pencari ilmu ya tapi bermajlisnya dengan para hizbiyun kumpul barnya sama mereka wa yahduruna ihtifalatihim mereka juga mendatangi acara-acara yang digelar oleh para hizbiyun seminar-seminar pengajian-pengajian tablik akbar tablik akbarnya mereka muhadarah-muhadarah mereka atau daurah-daurah mereka. Telah butuh ilmi, mencari ilmu, seorang ustadz yang ada di negeri kita kalau disebut seperti itu, eh datangnya sama mereka. Wa yamduna fi awam. Dan itu berjalan bukannya sekali dua kali. Kalau sekali dua kali mungkin masih dikatakan ini mungkin Pak Ustadz ini tertipu. Disangka perkumpulan ahlu sunnah salafiyin tetapi ternyata hisbiun mungkin tapi yang ditanyakan kepada Syekh Rabi adanya telabatul ilmi pencari ilmu sudah bergabung sama hisbiun yang itu adalah awam awam di sini adalah bertahun-tahun sini bertahun-tahun gabung sama mereka sangat-sangat nampak bahwa mereka itu terus-menerus bersama para hisbiun Walhal kama huwa lam yataghayyar syai. Kondisi yang ada tidak berubah apapun. Keberadaan talabatul ilmi, talabatul ilmi mungkin dia pernah sekolah di Jamiah Islamiyah Madinah umpamanya. Atau mungkin dia pernah duduk di hadapan seorang syekh di Yaman umpamanya. Pulang ke negeri kita, bergabungnya sama mereka-mereka itu. Dan keberadaan dia si tolabatul ilmi ini yang pernah duduk di depan ulama ternyata bergabung sama Hizbiyun sekian lama toh tidak merubah kondisi Hizbiyun menjadi ahli sunnah karena memang kadang alasannya apa saya bergabung sama mereka kan dalam mereka menasihati dari dalam merubah dari dalam nanti kalau dalamnya sudah berubah kan luarnya gampang dan ternyata kenyataan yang ada sudah sekian lama tidak pernah kunjung mengalami perubahan hisbiun tersebut bahkan kamu sebagai gaconya mereka. Ngerti gaco Pak? Apa itu gaco? Sebagai penguat Pak Ustadz itu juga gabung sama jamaah tablik. Berarti jamaah tablik benar karena Pak Ustadz itu gabung sama mereka. Wah, wow, kamu dijadikan sebagai penguat, pemberat dan pembenar perbuatan mereka yang menyimpang. Ini ini nyata wa muslimin. Hal yang ditanyakan kepada Syekh bukan hal yang dia mengada-ada. Itu nyata di berbagai belahan negeri terjadi yang seperti itu. Hal hadal amal sahih. Apakah perbuatan seorang talabatul ilmi, pencari ilmu ini yang sekali lagi di negeri kita ini sudah disebut dengan ustadz, apakah perbuatan dia seperti itu benar? Dengan alasan menasihati kemudian bergabung sama mereka dan bukan hanya sehari dua hari, sudah sekian lama. Wa ma huwa manhaj salafi salih fi hadzal amr dan apa manhaj salaf dalam perkara ini sebenarnya? Karena hal ini masih tersamarkan oleh banyak pihak dalam menyikapi yang seperti ini. Kebanyakan kata penanya, hal ini istabah alal kathir mimman yadda'una manhaj salafi fi hadzal asr. Perkara ini adalah termasuk perkara yang masih samar, belum jelas bagi mereka-mereka orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti manhaj salaf di zaman ini belum jelas bagi mereka perbuatan sang ustadz tersebut tadi salah apa benar sih sebenarnya. Pak ustadz itu benar apa salah sih? Yang bergabung dengan Hizbiyun, Ikhwan Muslimin, Jamaatut Tablik, dengan syubhat menasihati dari dalam, mengajak kepada yang sunnah, apa itu sebenarnya benar apa salah, itu yang masih samar. Ada juga yang melebeli dengan syubhat, itu kan dalam rangka persatuan umat. Jadi dai salafi masuk ke kancah jamaah tablik dan ikhwan muslimin dan yang lainnya dalam rangka menyatukan umat. Ini juga syubhat. Ada juga yang menyatakan pausa tersebut, tolabatul ilmu tersebut masuk ke kancah mereka para hizbiyun tadi sururiun, halabiyun, ikhwal muslimin dan jenisnya. Itu kan dalam mereka untuk membawa mereka kepada manhaj salaf pada ujungnya nanti. Jadi itu baik-baik saja. Ustadz yang kayak gitu-gitu jangan ditahdir. Baik-baik saja. Ini masih membingungkan karena apa? Banyak syubhat yang berkeliaran seperti itu. Pembelaan terhadap Pak Ustadz yang manhajnya seperti tadi di atas. Bagaimana jawabannya Rabi? Qala. Al-jawab. Ana asifun an hadzal amr yashtabi al unas. Saya ini kata beliau Syekh sangat menyayangkan. Hal yang seperti ini yashtabi masih dianggap samar Alau nasin bagi orang-orang yang mereka ya'ishun fi adal balad yang hidup di negeri ini. Dia berbicara tentang negeri Saudi. manat yang seperti ini nyata-nyatanya menyimpang dari sunnah kok masih dianggap baik, masih dianggap samar. Belum jelas ini baik atau jelek. Bagi orang yang hidup di negeri Saudi sangat aneh yang seperti ini kok belum jelas, masih dianggap samar. Kenapa? Wa kutubus salaf mawjudatun baina aidihim. Kitabnya para salaf ada di tengah-tengah masyarakat Saudi. Berbahasa Arab dan mereka mampu membacanya. Wa muwaqifu ahli wal jamin alil bidai wadihatun kasyams. Sikap ahlu sunnah wal jamaah. Manhajus salaf terhadap al bid'ah. Satu sikap yang sangat jelas. Sebagaimana jelasnya matahari. ribu maka aku sangat keheranan, aku menganggap sebuah keanehan kalau perkara yang ditanyakan tadi di atas masih samar bagi orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salafi. Paham kalimat kaum muslimin? Kalau kau ngaku salafi dan belajar ilmu salafi, urusan seorang talabatul ilmi, urusan seorang ustadz yang dulu pernah duduk di hadapan para ulama, di Madinah atau di Makkah atau yang lainnya atau di Yaman pulang ke negerinya ternyata bergabung dengan Hizbiyun, bergabung dengan Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh dan yang lainnya. Bahkan itu sudah sekian lama dan tidak ada perubahan pada mereka, kok yang seperti ini masih dianggap benar, masih samar, ini aneh. Berarti Anda tidak paham manhaj salaf. Ini menunjukkan cara kritikan tajam dari Syekh Rabi terhadap mereka-mereka para duat yang mengaku membawa dakwah salafi tapi dalam dakwanya bergabung dengan hizbi dan juga keheranan dari beliau mereka-mereka yang mengaku mengaku di atas salafi kok tetap seperti itu perilakunya ya sudah nyata-nyata halabiyun Pengikut Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jelas bisa dibaca dalam banyak kitab atau dalam uh, website para ulama penjelasan tentang mereka terbuka jelas panjang lebar eh tetap ada orang yang ngaku salafi yang mengikuti manhaj yang sesat itu kata Syekh aneh yang seperti ini karena memang ikhwan, antum perhatikan kalau tadi beliau bicara hal ini di negeri Saudi, buku salafi banyak, syekh banyak. Kok sampai tidak tahu permasalahan ini aneh? Lah sekarang kita ini di negeri kita tidak semua orang bisa baca kitab gundul, Pak. Tidak semua orang tersampaikan ilmu kepada mereka. Bahkan yang ada pada mereka orang-orang yang bergabung sama sururiyun, halabiyun, ya, yang bergabung sama mereka-mereka itu tidak pernah kunjung paham. Jane salah nang disi deneng ditahdir sampai hari ini seperti itu. Kenapa? Karena ada unsur penutup-nutupan. Dari para dai-dai mereka ditutup-tutupi. Kebobrokan penyimpangan yang ada pada manhaj halabi ditutup-tutupi supaya pengikutnya tidak kunjung tahu. Yang tahu adalah mereka juga masih membaca kitab Sahih Bukhari, Muslim. Mereka juga masih ini, masih itu. Tazirnya ini zolim. Kami terdolimi. Bahasanya seperti itu. Hah? Nggak ngapa-ngapain kok ditahdir. Sehingga mereka itu jahil tentang manhaj. Karena ada makar-makar dari guru-guru mereka supaya mereka tidak kunjung paham letak kebatilannya di sebelah mana. Bisa dipahami hadirin? Kalau di negeri kita ya dibilang aneh ya orang aneh ya lumrah baik. Ya, orangnya juga aslinya jahil, kepengen ikuti salafi, eh ternyata ngajine satu sat yang sudah berpenyakit seperti pertanyaan tadi di atas. Dia memang Pak Ustadz, punya ilmu, lulusan ini lulusan itu, tetapi bergabungnya sama mereka-mereka isbiun, ya tidak akan mungkin membuka kedok hizbinya kaum muslimin. Gak akan mungkin diajarkan bahwa perbuatan mereka adalah menyimpang ketika memasuki yayasan ikhwal muslimin atau yang semisalnya yang gak mungkin ngomong saya lagi dalam keadaan sesat ya jangan diikuti ya gak mungkin bang yang ada adalah syubhat dan syubhat. Ini dia. Khasatan kata beliau. Lebih khusus lagi. Wa anna Rasul alaihi salatu wassalam hadzara min mujalasati al bidah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau telah memberikan peringatan dari bahaya duduk-duduk bersama alul bid'ah. Duduk saja bukan termasuk bagian dari penguat mereka. Bergaul saja dengan al bid'ah bukan mendukung kegiatannya itu sudah dilarang. Apalagi sampai tingkatan mengisi daurahnya mereka, mendukung kegiatannya mereka, sampai mengiyakan program-program mereka walaupun itu menyelisih sunnah. Lebih lagi itu ekonomi ya muslimin. Hah? Bisa dipahami? Mm -mm. Walu syar' umuman Rasul juga telah memberitahukan peringatan dari duduk-duduk bersama orang-orang yang jelek alul maksiat secara umum demikian pula para salaf demikian pula uh, tahdirat peringatan-peringatan yang banyak dari para tabi'in dan tabu tabi'in akan bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah apalagi kok jadi ustadz yang bergabung sama mereka ini sudah nyata penyimpangannya bisa dipahami hadirin dan ini sudah kita baca dalam pertemuan yang terakhir kemarin ya hmm. kemudian disebutkan oleh Syekh hadis Nabi alaihi salatu matalul mathalul jalisi salih ka wal jalisi su penggambaran perumpamaan berkawan atau bermajlis berduduk-duduk bersama orang yang baik dengan orang yang jelek itu seperti halnya apa? kehamilil miski seperti duduk bersama orang yang penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi Adapun orang yang duduk bersama pandai besi atau orang ya, duduk bersama orang yang jelek ini seperti orang yang duduk di dekat pandai besi nafikhil kir yang akan membakar bajumu atau minimalnya kamu akan mencium bau yang buruk dari orang uh, pandai besi tersebut. Riwayatnya insya Allah sudah pernah kita bacakan secara lengkap. Lanjutan dari ucapan Syekh, eh, Syekh Rabi' dalam menjawab pertanyaan dari di atas. Limadha la ya'khuduna binasihatir Rasul? Kenapa mereka tidak mau mengambil nasihatnya Rasul? Dalam riwayat yang menyebutkan duduk bersama orang yang jelek itu seperti duduk bersama orang yang sedang membakar besi. Kamu akan ikut terbakar, terpercik oleh percikan api atau engkau akan mencium bau yang menyengat. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk saja, semata duduk itu diperingatkan oleh Nabi agar kita menjauhinya, agar tidak tertular. Kenapa mereka para dai-dai itu tadi? Tolabatul ilmi yang sudah mengerti persis hadis riwayat yang sah ini tetap dia nekat untuk bergabung dengan Hisbiyun dengan syubhat kami memperbaiki dari dalam dengan syubhat kami uh, akan mengajak mereka kembali kepada man salaf dan seluruh dan seluruhnya. nah, ini yang terjadi kenapa tidak mengambil nasihat Nabi malah justru engkau mendahulukan syubhat-syubhat yang ada padamu kemudian kata beliau fa'ilam yusab min mukhalatatihim mi'atan fil mi'ah fatis'ina fil mi'ah la yusalli min syarrihim kata beliau walaupun kata beliau di sini sebutkan dampak negatif duduk dengan ahlul bid'ah atau ahlul masyid secara umum kalau langkau tidak terkena 100% keburukan mereka anda akan terkena 90 persennya. Anda akan terlumuri oleh keburukan mereka ketika Anda bergabung sama ahlul bid'ah sururiyun atau hisbiyun yang lain. Ini dia, ya. La yusallim tidak akan selamat min syarrihim dari kejelekannya mereka. Sehingga ada orang duduk di hadapan seorang Ustad yang seperti itu keberadaannya, tolabatul ilmi yang dulu pernah duduk di depan para ulama sehingga dia bisa membaca kitab dan menerangkan ilmu tetapi bergabung sama mereka, halabiyun dan hizbun yang lain, itu tidak akan selamat dari kejelekannya mereka. Jadi walaupun yang dibahas oleh mereka tauhid, walaupun yang dibahas oleh mereka itibar sunnah, tapi dalam prakteknya mereka tetap bermesraan dengan ahlul bid'ah. Tetap memuji-muji Syed Kutub. Tetap memuji-muji Hasan al-Banna. Tetap mengakui keberadaan ikhwal muslimin sebagai para pejuang Islam. Padahal ikhwal muslimin adalah hizbi yang menyesatkan. Madaratnya terbesar di zaman sekarang ini adalah ikhwal muslimin ini dia wa kaum muslimin rahim jami'an. Nah, tidak akan selamat. Apalagi yang bergabung sampai mendalam duduk dalam rapat-rapat mereka, mendengarkan argumentasi mereka, mendengarkan program-program mereka dan ikut serta dalam meng, melakukan program mereka, ya sudah akan hilang kecemburuanmu terhadap sunnah dan kebencianmu terhadap bid'ah akan luntur. Jadilah kamu seperti mereka. Al-jalis janis. Orang yang duduk bersama orang yang lain. Bersama seseorang maka dia akan sejenis dengan orang yang dia duduk bersamanya. Ya? Antum sekarang ini ngaji di atas manhajus salaf. Mengerti tahdirnya para ulama dari bayi bid'ah. Tetapi suatu hari kalau seandainya antum bergabung sama hizbiyun, duduk bersama mereka, ngaji bersama mereka, nggak pakai lama, pola pikirmu sudah terbalik, membenci kepada dakwah salafi dan memuji dakwah hizbi. Nggak pakai lama kamu akan terpengaruhi ikut-ikutan menyuarakan persatuan antar golongan persatuan antara hizbi, antara hizbi supaya jangan saling tahdir mentahdir dan kamu malah justru mentahdir para ulama-ulama yang memperingatkan bahaya bid'ah nggak pakai lama pak dan itu sudah banyak terjadi ikhwan-ikhwan kita yang mereka terkena syubhat dan kemudian bergabung bersama mereka bukan hanya pengaruhnya sedikit pengaruhnya besar Anaknya dicabut dari pondok, dimasukkan pondoknya mereka. Kemudian taklimnya bersama mereka. Terdengar ucapan mencela ustad-ustad dan mencela syekh-syekh. Ya, kalaulah tidak bisa mencela, maka akan keluar ucapan syekh itu kan bukannya syekh Robi dan syekh ubed. Ulama itu banyak. Seakan-akan Syekh ubed dan Syekh Rabi itu tidak bersama ulama yang banyak itu. Ini celaan. Itu sudah sudah bentuk terpengaruhnya dia dengan hisbiun tadi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, La siyama qad hadhar minhum sadiqul masduq. Ini sudah kita baca ya sepertinya di bulan yang kemarin masih ingat atau lupa? Hmm. Hmm. Kemudian beliau mengatakan beberapa nukilan para ulama fal alimu seorang yang memiliki ilmu yasfid dia akan mengambil faedah dari perumpamaan yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Ankabut ayat yang ke-43 Allah berfirman Wa tilkal nadribuha linnas wa ma yaqiluha Itulah perumpamaan-perumpamaan, percontohan-percontohan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah yang namanya manusia akan berjalan dengan yang sejenisnya. Ya, burung dengan burung, hewan dengan hewan, masing-masing dengan yang sejawat, dan setara dengannya. Wa wa amsalul Qur'an mimishkatin wahidatin wa yamishkatil wahyi. beliau mengatakan bal bijma'ihim kama haka dzalika adadu min aimmatil Islam. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bahkan ijma' para ulama memperingatkan dari bahaya duduk bersama ahlul bid'ah apalagi mendukung ahlul bid'ah dalam dakwahnya meramekan muhadharah mereka mendatangi daurahnya mereka duduk dengan hikmat di depan masyayikh al-bid'ah yang didatang oleh mereka Syekh Syekh Al-Bid'ah, Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, Syekh ini, Syekh ini didatangkan sama mereka ke negeri ini padahal mereka itu telah ditahdir oleh kibarul ulama. Disebutkan di antaranya Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah juga disebutkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis hakau al-ijma'a ala wujubi ijrani alil bid'i wa ihanatihim wa bughdihim. Mereka para ulama menyebutkan ijma' kesepakatan untuk apa? Kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, kewajiban merendahkan ahlul bid'ah dan kewajiban untuk membenci ahlul bid'ah. Ini hal yang telah disepakati disebutkan nasnya dalam Al-Qur'an dalam hadis dan juga dalam kesepakatan para ulama. Sehingga sangat mengherankan kalau ada tolabatul ilmi tidak tahu pria ini. Atau tahu tapi pura-pura. Pura-pura tidak tahu. Ya. Sehingga mereka malah terbalik dengan memuja-muja dan menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh al-bid'ah ini menyimpang betul dari prinsip dakwah salafiyah. Ya. Di antaranya beliau mengatakan, "Falladhi yukhalituhum wa yu'ashiruhum wa yu'tihim wala'an." Maka dengan ini, kata beliau, mereka-mereka yang bergabung dengan Hizbiyun, mereka-mereka yang bergaul dengan para Hizbiyun, dan memberikan rasa cinta kepada mereka wa yata'athar bi asalibihim dan terpengaruhi dengan model-model mereka terpengaruhi ya terpengaruhi dengan manhaj mereka terpengaruhi dengan model-model mereka wa yata'athar bi afkarihim dan terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mereka wa yubtala bil mudahanatil mujamalah dan mereka pun melakukan basa-basi bermuka seri kepada alul bid'ah hizbiyun ila an yabudu qalbahu ini penyakit yang kronis sampai mematikan hati dia yang seharusnya dibenci malah dicinta yang seharusnya dijauhi malah dekat dengan hizbiyun yang seharusnya engkau mentahdir bid'ah malah engkau membela-bela bid'ah mati hatinya. Padahal dia adalah telabadul ilm. Mengherankan. Ya. Mengherankan. Bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu tapi mereka tidak mau mengikuti langkah jejaknya para ulama salaf. Ya. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa fil ghalib yanharif." dan keumuman orang yang seperti itu akan menyimpang wa mahum dan pada akhirnya akan pergi bersama mereka tadinya iya dia sosok ustad sosok talabatul ilmi pernah duduk di depan ulama di, Majin, di Madinah di jamiah atau dia pernah dulu di Mekah atau dia pernah dulu di mana di pondok mana ya Eh ternyata pergaulannya bersama hizbi, bolak-baliknya dengan hizbi, bahkan disuruh ngisi di kalangan mereka pun mau, kemudian memuji-muji mereka. Mereka walaupun hizbi tapi mereka menegakkan sunnah loh. Ini buktinya pada mereka. Mereka senang tolabul ilmi, ini buktinya. Muji-muji hizbi tidak peduli dengan kebatilan yang ada pada hizbiyun yang pada akhirnya akan terpengaruh dan akan berangkat bersama mereka para hizbiyun sebagai penguat barisannya hizbiyun. ini dia. Bahkan dari muslimin sampai-sampai mereka membenci pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, pakaian jubah Pakaian jubah ini pakaian yang paling sempurna dalam menutup aurat, tidak terlihat lekak lekuk, pantat, atau paha, atau yang sekitarnya. Ketika ruku, ketika sujud, ketika jalan, Alhamdulillah. Dan tentunya jangan isbal. Ya, sudah pakai jubah, musbil. Ya, itu melanggar syariat. Mereka membenci yang seperti ini Sampai tingkatan tidak mau memakai pakaian yang menutup aurat. Sampai, sampai tingkatan ribo dengan pakaian bantalon, pakaian celana biasa. Ya. Ya. Atasnya ketat, bawahnya lebar. Cubre gitu apa ya? ya. Yang kalau sholat akhirnya lekak-lekuk pantatnya kelihatan. Nah. Ya CD-nya seperti itu nggak bisa ngomong saya ya. aduh yang kayak gitu diikuti sholat burung bisa pak kondisi nomani anda melakukan gerakan sholat tetapi anda membentuk laka lokuk tubuhmu ini kenapa dia mau melakukan hal itu pengaruh dari hizbinya pengaruh dengan pergaulannya bukan dia tidak tahu dia tahu tetapi dia memang nekat akhirnya membela diri dengan membuat syubhat-syubhat syubhat ini syubhat itu ya karena dia seorang ustadz yang pernah duduk di kalangan masyayikh dia syubhatnya syubhat yang bukan kecek kecek subhat yang kelas tinggi. Di depan antum dia mengatakan syekh itu banyak. Kamu saja yang di Purbalingga nggak kenal syekh. Syekh Robi Tok. Nah, ini syubhat. Ini kesan yang hendak mereka bikin bahwasanya fatwa-fatwa Syekh Robi atau jarah kritikan Syekh Robi kepada seorang al bid'ah itu tidak bisa diterima. Karena apa? Masyayikh yang lainnya banyak tapi tidak berbicara seakan-akan masyayikh yang lainnya itu bertolak belakang dengan tahrirnya Syekh Robi. Syubhat itu ekor ya muslimin. Dulu Syekh Ibn Thaymin ketika ditanya tentang Syekh Rabi ya, beliau mengatakan jangan engkau tanya tentang Syekh Rabi kepadaku, tanyakanlah kepada Syekh Rabi bagaimana Ibnu Thaimin ini, tanyakan kepada Syekh Rabi. Paham kalimat ini kaum muslimin? Paham tidak? Ini pujian yang luar biasa dari Syekh Ibnu Thaimin. Tas'alnya an Rabi, engkau bertanya kepadaku tentang Syekh Rabi, siapa beliau? Ya, apakah fatwanya bisa diterima? Apakah kritikannya kepada alul batil bisa diterima? Anda jangan tanya kepadaku tentang siapa Syekh Rabi. Anda seharusnya tanya kepada Syekh Rabi tentangku bagaimana aku ini. Masya Allah. Apakah kemudian ini dikesankan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini? Masyaikh dulu Ibnu Thaimin itu tidak bersama Syekh Rabi. Syekh Bimbas juga tidak bersama Syekh Rabi. Ngawur. Syubhat-syubhat yang acak-acak. Acak-acak, Pak. Bukan kelas tinggi ngawur. Ini dia waikom kaum muslimin. Kenapa mereka seperti itu padahal mereka telah tulabatul ilmi? Karena mereka pergaulannya sudah mempengaruhi manhaj mereka. Kemudian masih ucapannya beliau. Kama hasal li kathirin wa kathirin mimman arafnahum sebagaimana hal ini telah banyak terjadi, banyak terjadi dari kalangan mereka-mereka yang telah kami kenal sebelumnya. Orang yang dikenal oleh Syarabi sebagai talabatul ilmi, dikenal oleh Syarabi bukan orang sembarangan. Pasti dia orang yang dekat dan pernah terlihat di majelis salim. Dia mengenalnya. Tetapi terjadi pada mereka apa? Apa yang terjadi tadi? Perubahan manhaj dikarenakan perubahan dalam pergaulan. Wa mimman kanu yantamuna ila hadzal manhaj dan bahkan menimpa musibah ini bagi mereka-mereka yang dulu menyandarkan diri pada manhaj salaf tetapi ternyata sekarang mereka telah mengingkari manhaj salaf dan bergabung dengan manhaj hizbiyun. Bisa dipahami hadirin? Mm -mm. Ini jangan heran kalau kita dapati ada ustad-ustad kau menyimpang, oh jangan heran Pak. Ada syekh-syekh kau sesat ya, ah, jangan heran. Itu sudah dari dulu memang ada. Kenapa? Lihat semuanya dikarenakan pergaulan yang ada pada mereka. Ya. Tidak berhati-hati dari pelaku bid'ah maka mereka akhirnya pun bergabung sama mereka. Wadhuhaya korban-korban yang semisal ini duhaya korban-korban yang semisal ini orang-orang yang dulunya menyadarkan diri pada salafiyin pada dakwah salafiyah kemudian sekarang ini nampak di tengah-tengah barisan hizbiyun ini duhaya bahasanya syekh korban-korban yang semisal itu hadihi an nadhariyatu al-mujalisatu ini dikarenakan karena pengaruh pergaulan, pengaruh berkumpul, pengaruh bermajlis dengan al-bid'ah menyesatkan mereka. Bisa dipahami hadirin? Dari tingkat masyayikhnya sampai tingkatan eh, apa? talabatul ilmi sampai tingkatan para ustadz sampai tingkatan para ikhwan-ikhwan yang tidak memperhatikan manhaj ini berhati-hati dari bergabung dengan al bid'ah akan menjadi korban. Ya. Wa na'khudhu minhum al-haq wa natruku syarahum. Di antara di antara syubhat-syubhatnya para talabatul ilmi tadi atau orang-orang yang dulunya mengenal dakwah salafi kemudian menjadi korban itu syubhatnya itu yang pertama yang paling sering dan ini bukan hanya di negeri kita adalah syubhat yang mengatakan kita mengambil yang baik dari mereka dan kita tinggalkan yang buruk yang ada pada mereka. Jadi nggak apa-apa majelis dengan al bid'ah, nggak apa-apa bergabung sama al bid'ah selama anda mengambil yang baik dan meninggalkan yang bid'ahnya aman-aman baik mbok. Oh. Itu syubhat, Bang. Kalau antum mengatakan iya iya, memang nggak apa-apalah bergaul sama hizbiyun. Ya, nggak apa-apa. Yang baik kita ambil, nanti yang bid'ah kita hilangkan, kita hindari dan kita buang. Kalau selama kamu duduk dengan mereka dan kamu merasa aman, nyaman bersama mereka, mana yang akan kamu tinggalkan dari bid'ah mereka? meninggalkan bid'ah itu karena muncul dari kebencian terhadap bid'ah. Berhati-hati dari bid'ah karena apa? Muncul kebencian kepada bid'ah itu sendiri sehingga kamu berhati-hati. Lalu kamu duduk sama tokoh ahli bid'ah kau mau meninggalkan bid'ahnya, ya kamu sukalah sama dia. Kalau kamu sudah benci kepada bid'ah tinggalkan kebaikan yang diucapkan oleh al-bid'ah itu sudah ada pada dakwah salafi ini. Al-haq yang mereka baca dalam kitab-kitab para ulama, kita pun bisa membacanya. Mereka mengajarkan riadu Salihin. Kita pun bisa mengambil hikmah dari riadu Salihin. Kenapa kita kau mengambil hikmah riadu Salihin dari mereka-mereka majelis ahlu bid'ah? yang nyata-nyata mengajarkan kesesatan. Ini dia. Hadihi nadhariyatun khatiratun jiddan. Kata Syarabi, syubhat tadi di atas adalah syubhat yang sangat berbahaya. Kita mengambil kebaikan dari al-bid'ah dan kita meninggalkan keburukan-keburukan al-bid'ah ini berbahaya. Yang seperti ini mengerikan wa ikhwan. Ya. Kenapa? Karena hampir semua atau mayoritas orang tersesatkan dan masuk pada jebakannya ahl bid'ah dikarenakan awalnya syubhat ini. Awalnya apa? Syubhat ini. <clears throat> Walaha ma'alatun sayyatun lamasnaha yadan biyadin pada syubhat yang satu ini mengambil kita ambil kebaikan-kebaikan yang ada pada al-bid'ah dan kita berhati-hati dari kejelekan al-bid'ah padanya terdapat ma'alat syiah, ya tipuan-tipuan yang jelek dan buruk ya di situ terdapat ma'alat ma'alat itu adalah hal-hal yang membuat engkau akan terjerumus pada keburukan-keburukan. Lamasnaha yang kami rasakan langsung ya dan biadin secara pasti kata beliau. Ya dan biadin secara langsung nyata. Misalnya seorang di antara kita duduk di hadapan ahli bid'ah. Awalnya curiga dengan kebid'ahnya ini ahli bid'ah bukan salafi. Tapi biarlah saya duduk di sini. Atau nanti saya bisa mengurai yang benar dan yang buruk. Kalau sudah di situ nanti kamu akan dapati ahlul bid'ah membawakan yang sunnah kamu akan memuji ahlul bid'ah tapi mengajarkan sunnah ya luar biasa. Antum sudah terkesima ini ahlul bid'ah ini tapi dalilnya sahih Bukhari Muslim keluar. Berarti ahlul bid'ah ini masih banyak kebaikannya. Kamu sudah tertipu tidak berarti Pak? tertipu sudah. Langsung nyata pujianmu kepada mereka dan hilang kecurigaanmu dari kesesatannya dan kamu akan merasa aman dan nyaman duduk dengan ahli bid'ah untuk kemudian kamu terkena syubhat untuk membenci ahlu sunnah. Eh. Kemudian ada beliau, al-qiraatu fi kutubi al-bid'ah yang berikutnya, syubhat berikutnya adalah membaca kitab-kitabnya ahlul bid'ah. Ini juga bahaya wahai kaum muslimin. Bahaya kamu akan dapati dalam buku-buku mereka urian-urian yang seakan-akan adalah hak. Adanya ayat, adanya hadis yang menguatkan buku itu, yang pada akhirnya engkau akan menyimpulkan bukunya al bid'ah juga penuh dengan dalil, penuh dengan hadis yang ternyata tidak semuanya buku mereka sesat. Waduh, kesimpulan yang mengerikan. Bahkan saya membaca buku mereka kayaknya nggak ada yang nggak ada, tidak ada yang tidak ada dalilnya. Sehingga bukunya al bid'ah itu kok semuanya benar ya? Waduh, apalagi itu ego ya muslimin ini mengerikan. Ini juga menyebabkan korban-korban yang banyak. Ya. Wa mujalasatuhum dan berduduk-duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka, berinteraksi bersama mereka, berkumpul bersama mereka, berbicara bersama mereka. Akhirnya ilmunya mereka masuk dalam melalui obrol mengobrol. Face to face, empat mata. Engkau terkena syubhat yang tidak bisa engkau jawab engkau tidak bisa menegang hujah, kebenaranmu akan terlihat lemah ketika kamu tidak bisa berargumentasi. Masuklah kesesatan melalui obrol mengobrol. Ya, walaupun majelisnya tidak resmi, tetapi itu malah justru yang kadang berbahaya. Antum supaya datang ke majelisnya alul bid'ah, ustadz yang sudah menyimpang, oh antipati. Tapi begitu kepergok datang dan dia ada pada satu tempat itu akhirnya mau tidak mau duduk bersama. Kemudian cerita ngalor ngidul ngidul ngalor masuk pada prial agama. Oh, ternyata Ustadz ini masih si koma di atas sunnah. Padahal dia telah menyimpang. Antum simpulkan dengan kesimpulan hasil obrol mengobrol. Dalam hatimu akan ada kalimat, kasihan banget Ustadz ini kok ditahdir ya. Ah. Kalau duduk di depan majelis al bidah antum nggak mau, tapi melalui jalur itu satu persatu. Nah, akhirnya kamu tergilas menjadi korban yang kesekian kalinya. Wa mujalasatuhum taduru wa tadurru la syak. Bergaul bersama mereka membaca buku-buku mereka. Ini sangat membahayakanmu, sangat membahayakanmu dan ini satu hal yang pasti tidak diragukan lagi. Fa'alal muslim jura bidinihi wal yuhafid ala qidatihi wa manhajih. Setiap muslim mendaknya menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan manhajnya, menjaga agamanya in kana yahtarimu hadal aqidah wa hadal manhaj itu jikalau memang dia hendak menjaga dan memuliakan akidah dan manhajnya kalau dia sudah tidak peduli dengan kebaikan manhajnya ya dia akan jatuh pada kesesatan ini tapi bagi siapa yang masih menjaga akidah masih menjaga manhaj masih menjaga keutuhan sunnah Hendaknya dia berhati-hati dari tiga syubhat ini. Yang pertama, yang mengatakan apa? Duduk di depan al-bid'ah, taklim bersama, hizbi tidak mengapa, karena yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Atau membaca buku-buku mereka, yang baik ambil, yang jelek tinggalkan. Atau bergaul bersama mereka, hati-hati kalau Anda tidak berhati-hati dari yang seperti ini, Anda termasuk orang yang lengah dan tidak peduli akan keselamatan agamamu. Hah? <laughs> Amin kana la yubali abqayat abqaita am am, am abaqiyat am dhahabat fa hada amrulllah. Orang yang tidak peduli mau manhajnya baik atau menyimpang, Mau dia benar apa salah lah nggak peduli. Mau di atas sunnah atau sudah nyimpang nggak peduli. Maka orang yang seperti ini urusannya di tangan Allah Azza wa Jal. Kita tidak bisa uh, melakukan apapun karena dia sendiri orang yang seperti itu. Ya. Dia sendiri tidak memperdulikan keutuhan manhajnya. Dinasihati ya wis. Ditegur ya wis diterangkan yang hak, diterangkan yang batil, ya sudah. Tapi lawang dianya memang orang yang tidak peduli dengan manhajnya, ya akhirnya hampir-hampir tidak bermanfaat omongan kita kepada dia. Hampir-hampir kita cuma sekedar capek belaka sekian lama mengingatkan dan menjelaskan karena memang dia bukan orang yang ingin menjaga agamanya. Dengan kalimat lain Pak Ustaz iso kakek ngomong aku ora peduli maning sunnah bid'ah islah mumet. Ini dia. Orang yang seperti ini ya sudah urusannya dengan Allah Azza wa Jal kita capek ngurusinya. Karena ada orang yang tipikal kayak gitu ya Pak ya? Akeh Pak. Bisa nyebutnya contohnya, wah, jangan jangan jangan. Hmm. Ini dia kaum muslimin. Maka janganlah kita menjadi korban yang kesekian kalinya. Wasaufa yalqa awakibah di talafut ala nasaih rasul. Seorang pasti akan merasakan akibat dari sikap tidak mendengar nasihatnya Rasul ketika belum mentahdir dari memperingatkan dari bahaya duduk bersama orang yang jelek seperti halnya orang yang duduk di samping pandai besi yang sedang membakar besi. Ini peringatan Nabi. Kalau ada seorang yang tidak memperhatikan nasihat Nabi ini, dia akan merasakan akibat keteledorannya tadi. Yaitu apa? Akan bergabung pada ujungnya dengan ahlul bid'ah. Ya. <clears throat> Waktu jihad di salafil kiram dan orang yang tidak memperhatikan peringatan dan nasihat serta teguran dari para ulama salaf, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Abu Sabuni atau yang lainnya, tidak memperdulikan peringatan para ulama akan bahaya bermajlis dengan al-bidah, maka dia akan menjadi korban yang kesekian kalinya. Maka yang terakhir dari Syekh seorang yang berakal sehat. Berakal sehat masih mau menimbang-nimbang saya muslim harus mengikuti nabi. Masih nimbang kalau bid'ah itu sesat. Menimbang-nimbang mana yang manfaat bagi saya. Tentunya sunnah, jangan sampai bid'ah. Ini akal yang masih sehat. Yang masih bisa melihat batil sebagai batil yang bisa melihat bid'ah sebagai dolal, yang bisa melihat bergabung sama al bid'ah adalah sebuah kerugian besar. Orang yang masih berakal sehat, wa adro, dan masih bisa mendapatkan al-haq sebagai al-haq dan batil sebagai batil, maka dia akan menjauhi diri dari bergabung dengan al-bid'ah. Akan menjauhkan diri dari bermajlis dengan al-bid'ah akan menjauhkan diri dari syubhatnya mereka, mengambil yang baik dan membuang yang jelek, akan menjauhi itu. Akan menjauhi buku-buku mereka dan menjauhi pergaulan bersama mereka. Ini dia. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara kaum muslimin yang masih memiliki akal yang sehat, masih memiliki kemampuan dengan ilmu yang ada untuk memilih mengikuti Rasul. Nasihatnya Rasul, hati-hati dari bergaul dengan orang yang jelek. Karena bergaul dengan mereka akan menyebabkan kamu tertular. Ini nasihat. Orang yang masih jiwanya baik mengikuti nasihat ini. Dengan ini dia akan selamat dari hizbiyah. Dan akan terjauhi dari tertular dengan para hizbiyun.